ayat yang ke-41. <clears throat> Innal hayyum sikus samawati wal arda an Ini ayat yang sebagai pembukaan untuk bab ini atau terjemah. Sedangkan hadis yang dibawakan sebagaimana tadi ada iskal dari sebagian para hadirin di waktu beliau Syekh bin Bas menyampaikannya al hadis dalam masalah isba yakni jari nampaknya terkesan adanya ada tidak kesamaan atau kesesuaian antara judul dengan hadis. silakan akan kita ikuti penjelasan dari Syekh bin Bas. رحمه الله تعالى طيب قال رحمه الله تعالى الله جل الله جل وعلا جعل في قلوب أهل السنة البصيرة والهدى والنور Allah Jalla wa'ala menjadikan basirah menjadikan ilmu pengetahuan tentang perkara yang terkait dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala menjadikan petunjuk, menjadikan cahaya di hatinya ahlu sunnah beda dengan dari kalangan ahlul bedah yang disebut di sini al-jahmiyah wal mu'tazilah dan secara umum kelompok ataupun orang-orang yang mentakwil sifat. Karena rusaknya hati. Rusaknya domair. Apa domair kemarin? Hmm? Perasaan. Mufradnya oh, apa? Domir. Rusaknya hati dan rusaknya perasaan dan rusaknya keyakinan. Mereka merasa tidak senang mengingkari tentang kabar-kabar ini ya hadis ini karena hati mereka tidak bisa menerima. Sedangkan al sunnah wal jamaah dalam hati mereka dijadikan al-basirah oleh Allah. Jadikan huda. Diberikan nur, yaitu cahaya. Hatta qabilatil haqqo. Sehingga hatinya ahlu sunnah menerima kebenaran. Wa aqarrat bihi. Dan mengakui kebenaran tersebut. Wa da'at ilaihi dan menyerukan mendakwakan kepada al-haq Wangkar kalaman khalafahu dan mengingkari atas orang yang menyelisih kebenaran tadi. Dan inilah ya yang harus kita ingat setiap saat kita dalam hal menyampaikan kebenaran. Karena di antara para pengecut dari kalangan orang-orang yang mengikuti atifianya, mengikuti perasaannya, mengingkari orang-orang yang telah menolak kabar dari Allah ataupun dari Rasulnya tentang sifat-sifat Allah dianggapnya memecah belah umat. Maka kan dikatakan ini wa angkarat alaman khalafahu. Wa angkarat siapa failnya? Hmm. Firman. angkarat ayah Rizky Wangkarat Ini bisa terlanang betul Sapa kira-kira betul ini Hmm? Ayo, sapa? Ah. terus Hah? Kulub hati. <laughs> kira kira betul sapa Mariam Maryam Fatimah ngono. Hah? Apa hati? Jadi antum harus tahu tentang kaitan-kaitan kalimat yang disusun baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis ataupun dalam kalamnya alul ilm. Sekarang ini bahasa kita, bukan bahasa mereka. Bahasa adalah bahasa bahasa ibunda. Ya kan? dengan bahasa ibunya mereka. Kalau ibu mereka Kartini, ibu kita Aisyah. Ya dong. <clears throat> Pertanyaan itu. Wa angkarat alaman khalafu. Yani hati tadi hatinya ahlu sunnah mengingkari orang-orang yang menyelisi al-haq tadi. Damirhu ini kembali kepada al-haq. Maka itu dalam majelis ini kita mengingkari siapapun yang menyelisih kebenaran terkait dalam masalah ini dan masalah yang lain secara umum. Mahfum? Bukan sebagaimana para banci. Ini masalah khilafnya. ulama telah berbicara, jangan mengingkari, jangan saling bantah membantah. Nah, ini kata banca. Bahwa ban, banci. Banca yata banca bahwa banci. Nah ini. <clears throat> Berarti kan? Nah, kalau pemahaman demokrasi, ya maunya apa? Ya, mau ngingkari sifat Allah, mau menerima? Boyo, iya, karep karep mungkin. Sementing aku menggak kursi. Nah, itu. Berarti <clears throat> kan? Jadi hatta qabilatil Allah sehingga apa hatinya ahlu sunnah menerima kebenaran dan mengakui kebenaran tersebut dan menyerukan kepada kebenaran tadi dan mengingkari atas siapa saja yang menyelisih kebenaran tersebut. Alaman manin umum. Sapa wae? Ah. Jadi bukan sebagaimana yang dimakan oleh mereka. Mau mengingkari sifat Allah, mau mentawil, mau mentaktil, mau apa, mentahrib, itu enggak masalah. Yang penting tujuan kita sama. Nata'awanu oh, bima tafakna alaihi. Wa yu'diru batun ba'dan bima? Hah? Nah? Pemaktalaf nafihi. Kami bantu membantu tolong tolong dalam apa yang kita sepakati atasnya dan kita saling berikan toleransi atas apa yang kita perselisihkan di dalamnya. Ini adalah madhabnya Ahlul Batil, madhab binikat tunggal eka. Beda-beda tetap be beda. Nah, itu maunya. <clears throat> ya kan? Karena benar sekali maunya apa? Berbeda apapun tetap satu. Beda agama, beda ini tetap satu saja. Karena landasannya cuma kebangsaan, bukan masalah keagamaan. Ini namanya nasionalisme dan namanya kaumiyah, jahiliyah. Adapun ahlu sunnah tidak. Batil diingkari diantaranya adalah terkait dalam masalah sifat-sifat Allah Ta'ala seperti dalam masalah kita ini. Qal wa ayyu mahdurin fi wasfihi subhanahu bima akhbara bi an nafsihi. Wa ayyu mahdurin bukan ay bacaannya. Wa ayyu. Mahdur yang mana? Nah, apa mahdur tadi? Perkara yang terlarang yang mana? dalam mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah telah kabarkan dengannya tentang dirinya seperti tangannya mislu yadihi wa seperti tangannya dan jari-jarinya wa qadami dan kakinya wa sam'i dan pendengarannya wa basari dan penglihatannya wa dan yang lainnya apa yang terlarang kok sehingga harus diingkari harus ditaktil Mafhum? Laisa kamisli syai'un Wa samiul basir. Wa samiul basir isbat, penetapan. Allah punya sama, Allah punya penglihatan. Penglihatan penglihatan. Laisa kamu syai'un adalah penafian penyerupaan. Jadi disebutkan Allah punya sama pendengaran, Allah punya basar. Kita isbatkan Allah punya apa? Jari jemari, punya genggaman, punya sifat imsak menahan, juga dikatakan punya tangan, punya kaki, pendengaran, penglihatan, dan yang lainnya. Tidak serupa dengan semua apa yang dimiliki oleh makhluk. Sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala. Dan kemuliaannya. Maka dikatakan, wa ayyuh mahdurin. Larangan yang mana apa yang harus kita waspadai sehingga kita tidak mensifatkan sebagaimana Allah sifatkan untuk dirinya. Seperti tangannya, jari-jarinya, kakinya, pendengarannya, penglihatannya dan yang lainnya. Apa itu? Maka kalau itu wajib diingkari atas orang yang menyelisih al-haq ini. Bukan karena seorganisasi, Mbak kamu mengingkari, nggak mengingkari, yang penting sama-sama organisasi. Itu namanya hizbiyah jahiliyah. Bahkan togut. Organisasi adalah togut, menetawakit di muka bumi ini yang jutaan bilangannya. Kalau dibikin untuk sekedar mengikat orang, walaupun berbenturan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, supaya yang dengar menyampaikan yang nggak dengar bahwasanya togut menatawagit keorganisasian untuk mengikat orang tok walaupun di dalam kebatilan sebatil-batilnya kebatilan. Taib. Hadis sifat yallati iqtadat anna haq al-hakim. Hadis sifat-sifat tadi yang tertera dalam hadis tadi dialah yang menuntut bahwasanya Allah adalah al-hakim. Konsekuensi sifat yang telah terkabarkan dalam hadis tadi dan ayat tadi adalah ini sebagai bukti bahwasanya Allah adalah al-hakim. Maha bijak. Bukan kok yang bijak itu orang-orang yang mengganti sifat tadi dengan sifat yang lain dari dirinya. Biar kita bijak. Tidak menyerupakan dengan makhluk, maka kita ganti. Kodam maknanya apa? Jamaah. Kaumun takut damu. Katanya. Biar bijak. Mana tangan adalah kekuasaan biar bijak. Mana turunnya Allah dari langit ke apa dari arus apa turunnya Allah dari arus ke langit dunia setiap malam segala bagian akhir turunnya wahyu apa turunnya apa? Apa? Turunnya rahmat. Ini biar bijak diganti. Ini semuanya bukan bijak. Bahkan kalau mau bijak bahwa saya sesuai dengan apa yang Allah kabarkan. Wa anahu al-ilahul haq. Dan sesungguhnya Allah adalah al-ilah, sesembahan yang hak dengan sifat-sifat yang telah dikhabarkan oleh Allah untuk dirinya. Wa anau al mustahikku lil ibadah. Dengan sifat-sifat yang Allah telah kabarkan itu untuk dirinya bahwasanya konsekuensinya tuntutannya adalah Allah berhak untuk diibadahi. Fa ilahun laisa lahu sifatun adamun. Maka kalau dikatakan sesembahan, ia enggak memiliki sifat, iya, enggak ada. Apa? Enggak, enggak ada. Apa? Paham ini? Maka oleh itu perhatikan, musyrikun mereka memiliki sesembahan, apa sembahnya apa? Ada, tapi jamadat, benda mati. Ada. Tapi kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah dan semisalnya memiliki memiliki sembahan tapi sembahnya apa tidak ada karena nggak punya si, sifat. Sesembahan yang nggak punya sifat yang nggak ono. Kalau punya sifat akan serupa dengan makhluk berarti biar nggak sama, biar nggak sama dikatakan nggak punya sifat. Ini namanya apa? Makdum. Nggak ada. Adima ya'damu adaman bahwa adimun wataka makdumun nggak ono. Adima ya'damu nggak ada. Adamun. Jadi kalau sesembahan nggak punya sifat berarti apa? Makdum nggak ada. Maka itu tuntutan Jahmiyah yang hulu konsekuensi pendapat mereka teman akidah mereka maka mereka ya budunal makdumat apa ya apa makna ya budunal makdumat mereka menyembahi sesuatu yang tidak ada kalau musyrikun ya budunat jamadat menyembahi benda-benda mati masih mending musyrikin sesembahnya masih ada walaupun bikinan mereka sendiri kalau Jahmiyah ya gulu ekstrim mereka sesembahnya enggak ada. Maka dikatakan di sini, fa ilahun laisa lahu sifatun adamun. Ya ini ilahun makdumun, sesembahan yang tidak ada. Waliyadha qala aimatus salaf. Dan dikarenakan inilah berkata aimatus salaf inna madara qaulil jahmiyah Wa man saru ala nahjihim madaruha annahum yaqulun la syai'a. Laisa hunaka ilahun yu'badu. Dikarenakan masalah inilah berkata para aimatus salaf para imam-imam ahlu sunnah dari salafus saleh. Sungguh poros perkataannya Jahmiyah Madar itu poros. Madar. Poros Poros perkataannya Jahmiyah dan orang-orang yang berjalan di atas manhajnya mereka, perkataannya porosnya adalah bahwasanya mereka berkata di sana nggak ada sesuatu, di sana nggak ada sesembahan yang diibadahi. Laisa hunaka ilahun yu'badu. Lianna ma'nahu an-nafyu wa ta'tilu. Nas'alullah al-afiyah karena maknanya karena maknanya perkataan mereka adalah nafyu wa ta'til penafian dan peniadaan. Apa ta'til kemarin? Pengkosongan. Sekarang sesembahan ada zatnya, nggak ada sifatnya. Ya molo ono di dunia. Apakah ada zat yang nggak punya sifat? Kalau dikatakan Allah itu ada, maka serupa dengan makhluk juga ada. Allah punya tangan, makhluk juga punya tangan. Allah maha mendengar, makhluk juga mendengar. Faja'alna sami'an basira. Inna khalaqnal insana min hmm? min nutfatin amsat faja'alnahu sami'an basira. Kami menciptakan insan. Ya kan kami jadikan insan tadi apa? Sami basir. Allah juga sami dan juga apa? basir. Tapi insan dikatakan sami, dikatakan basir beda dengan Allah yang dikatakan sami, dikatakan apa? basir. Mabum. Akhirnya apa? Karena sama dengan Allah enggak? Allah enggak punya pendengaran, Allah enggak punya penglihatan. Maka konsekuensi ucapan mereka itu Allah tidak ada. Kenapa? Karena zat yang enggak punya sifat berarti enggak ada. Kalau Allah punya zat, makhluk juga punya zat. Biar enggak sama, Allah enggak punya zat. Jadi enggak ada. Apa? Kita punya zat. Punya enggak? Allah punya zat. Sama. Kalau sama berarti enggak boleh. Maka Allah enggak punya zat. Kalau enggak punya berarti enggak ada. Sesembahan enggak ada. Enggak ono sesembahan nih. Maka tuntutan umat siapanya Jahamiyah, mereka harus mengatakan bahwasanya mereka ya buduna al-ma'dumat. Apa itu? Hah? Kayak begini mau dibiarkan ditoleransi, nggak apa perkara khilafiyah. Bukan itu yang kita tuju. Kita tegakkan khilafah Islamiyah. Wah. Nah, makanya ya kan? Dongkol orang-orang demokrasi, khilafah sama Islam sama bubarkan saja. Apa punyanya? Apa yang mereka dibubarkan apa namanya? Hah? Hati Hati itu hutan. Dan apa? Tanya sama Pak Haris, tahu dia tahu HTI. Apa HTI Pak Haris? Nah, itu hati-hati itu hati ini kalau di bahasa kita bahasa Arabnya apa? Hizbu Tahrir. Partai kemerdekaan. Partai pe, ke, apa? Pembebasan dari apa yang mereka inginkan, enggak tahu. Perhatikan itu. Jadi konsekuensi ucapannya mereka li annahu ma'nahu at-nafyu wa ta'til. Ta'til kemudian apa? Dari kata at-tala yu'attilu fawa mu'attil. Ta'ifanya mu'attilah. Kelompoknya disebut apa? Mu'at mu'attilah. Apa mana mu'attilah? Yang mengingkari sifat Allah dengan nama apa? Dengan nama takwil dan yang semisalnya. Hakikat berada takwil maknanya adalah tak ta'til. Berangkat dari tas tasbih berangkat dari keyakinan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau ditetapkan sesuai dengan dohirnya. Maka kalau itu mereka karena akan serupa dengan makhluk, kalau ditetapkan sesuai dengan dohirnya maka ditakwil. Takwil hakikatnya apa? Tak taktil, pengkosongan. Allah nggak punya sifat. Bisa dipahami ini? Paham persegi? Ya eh, Mas paham? Paham taktil, paham taktil? Nah, pengosongan apa? Pengosongan si sifat. Apakah mereka bilang kami mentaktil sifat Allah karena khawatir serupa dengan makhluk? Begitu enggak? Kami mentakwil katanya. Kalau bilang kami mentaktil, ya enggak ono nerimo. Ya kan? Tapi bilangnya apa? Kami mentakwil. Atau mentafsir dan semisalnya. Seandainya dikatakan mereka kami mengingkari, mentaktil sifat Allah karena khawatir akan serupa dengan makhluk. Ya nggak mungkin punya kayak gitu. Bunyinya apa? Nah, biar pas kita takwil katanya. Tangan maknanya kudro. Baca nah, Arab buka wal mulaku sopan sopan maknanya apa? Datang malaikatnya bukan datang Allah. Seperti itu. Ini takwil katanya. Tapi maknanya apa? Taktil. Kenapa? Karena yang punya sifat datang adalah malaikat. Allah nggak punya sifat datang. nggak boleh. Tapi dibilang apa? Ini taktil dari kami. nggak bisa ngomong kayak gitu tuh. nggak mampu. Kenapa kalau mampu ngomong itu akan ditolak oleh manusia. Tapi dibahasakan dengan bahasa yang lain biar bisa diterima. Dikatakan takwil dan yang semisalnya. Dikasih kaidah kullu nassin awhamat tasbihah. Apa? Awilhu aw fawwidhu warum tanjihah. Nah, itu. Semua nas yang mengesankan serupanya dengan makhluk, ta'awillah. Kalau enggak, serahkanlah makna dan kamu urusi. Warum bertujuanlah tanjihah untuk mensucikan Allah Ta'ala. Ini kaidah mereka pasang di mana-mana. Di kitab-kitab mereka, kitab-kitab usul. Taib soal pertanyaannya, ahsanallahu ilaika. Ahsanallahu ilaika ini jumlah doa iya. Ahsanallahu ilaik. Ya Syekh, semoga Allah berbuat ihsan kepada engkau. Isi pertanyaannya, at-tarjamatu innallaha yumsikus samawati wal arda. Wal hadis sedangkan hadisnya fi isbatil asawabi' Judul hadis judul apa judul babnya innallaha yumsiku samawati wal arda antazula. Hadisnya di sini apa? Ja'a Habrun datang seorang alim dari kalangan Yahud kepada Rasulullah SAW maka ia berkata, Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah ya da'usama'a ala isbi wal ardu ala isba wal jibal ala isba was syajara wal anhar ala isba was sa'iral khalqi ala isba semua yaqulu bi yadi annal maliku ila akhirih judulnya innal yamsiku samawati wal arda sedangkan hadisnya dalam penetapan jari-jari bagi Allah taala bagaimana taufiknya bagaimana mentaufikkan apa taufik mencocokkan antara ayat dengan hadis Jawabannya qulu annal maliku enal jabbarun yakni walladhi amsaka. Nah. Dalam hadis itu tertul apa terucapkan anal maliku. Nah. Ainal jabbarun, saya adalah raja. Mana mereka-mereka orang-orang para yang orang-orang yang penyombong? Yakni dialah yang menahan apa? Menahan langit, menahan bumi, menahan gunung-gunung, menahan pohon-pohon, sungai-sungai di atas satu jari. Menahan langit di atas satu jari, menahan gunung di atas satu jari, menahan bumi di atas satu jari, menahan pohon di atas dan sungai di atas satu jari dan seluruh selain makhluk yang lain ditahan di atas satu jari. Ini maksudnya. Dialah yang menahannya. Antara ayat dengan hadis tidak ada sisi mukhalafah perselisihan. Kama fi riwayatin ukhra sebagaimana dalam riwayat yang lain. Anal maliku anal ainal jabbarun. Dalam riwayat yang lain yutwis samawati wal arda, melipat langit-langit dan bumi. Yatwis samawati wal arda, tawayatwi. Tawayat apa? Tawayatwi ma melipat Antum sering dulu ada namanya buletin selebaran. apa namanya? Matwiat. Moga dilipat-lipat ini. Kayak undangan nganten lho. Ini mat apa? Itu undangan nganten. Undangan biasanya kan dilipat ini. Itu namanya matwi, matwiat. Biasanya itu ada doa atau macam-macam itu lipatan gini, nanti bisa panjang. Itu namanya apa? Matwiat. Tawa yatwi meli, melipat. Allah yang melipat langit-langit dan bumi. Dengan tangannya, dengan jari-jarinya. Isyaratun ila bakiyat riwayat. Ini semua adalah isyarat kepada riwayat-riwayat yang lain adalah yang menunjukkan ala annahul mutasarrifu fiha subhanahu bahwasanya Allah yang mutasarrif. Apa mutasarrif? yang bertindak yang melakukan apa yang Allah inginkan terkait dalam langit-langit dan bumi tadi. Walau Dan jikalau Allah meninggalkan, tidak menahannya, lah halakat. Pasti langit-langit dan bumi itu akan binasakan, hancur sirna. Gunung-gunung akan sirna. Ai indakat Indaka terhancurkan. Indaka yang daku indikakan. Allah dakka. Nah, mafum? Hancur. Seandainya Allah membiarkannya akan hancur. Tidak tahan, Allah nggak menahan langit-langit dan bumi dan gunung akan hancur sungai-sungai. Pohon-pohon nggak ditahan maka akan semuanya akan binasa. Ini semuanya tuntutannya agar kita mengesahkan Allah. Maka dikatakan tadi wa annahul mustahiqqu lil ibadah. Itu tadi semuanya adalah tentang tauhid apa? Tauhid apa namanya? Ah. Tauhid apa? Baris. Haris Sugian? Hah? Uluhiyah, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah konsekuensinya menuntut tauhid al-uluhiyah ngoten lho. Nah. Allah menahan langit, Allah menahan bumi, Allah menahan bur, apa? Pohon-pohon dan sungai-sungai. Di atas satu jari, tahu apa namanya ini? Tauhid rububiyah. Konsekuensinya annahul mustahikku lil ibadah bahwasanya tuntutannya Allah dalam berhak untuk diibadahi. Langit kalau ketahan Allah akan hancur. Gunung akan berhamburan, maka berhaklah Allah diibadai dengan sifat-sifat yang Allah sebutkan terkait dengan uluhiyahnya, rububiyahnya Allah taala. Apa ini? Apa tuntutan dari kalamnya saya bin bahwa annahul mustahiqul lil ibadah? Karena dialah Allah yang memiliki semua tasarruf dalam dunia ini. Apa tasarruf? Tindak. Tindakan yang mengatur. Bumi ini masih langgeng. Ini adalah atas aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menahannya. Langit dalam satu jari. Bumi dalam satu jari. Letakkannya. Apalagi apa lagi? gunung-gunung dalam pada satu jari pohon-pohon dan sungai-sungai pada satu jari dan makhluk-makhluk yang lain pada satu jari nah, kalau dibiarkan dilepas hancur kiamat selesai maka dialah Allah yang berhak untuk diibadahi Hah? Mahfum? Tapi karena jahilnya manusia dan kesombongannya tahu tentang itu semuanya adalah Allah yang menahannya tapi mereka menyembah selain Allah maka berarti kan ya tauhidur rububiyah melazimkan tauhid al al uluhiyah Tauhid rububiyah sudah kita sebutkan berkali-kali tauhid yang berkaitan dan berhubungan dengan perbuatan Allah. Maha dalam semua perbuatannya. Apa tauhid uluhiyah? Tauhid yang berkaitan dengan apa? Perbuatan kisah kita yang harus kita murnikan hanyalah untuk Allah. Mereka mengakui hujan turun dari langit Allah yang menurunkan. Tapi besok lu nanggung wali sengit Nah, sengit itu jamak dari songo. Songo muka sengit ya. <laughs> Paham? Nah, Rezeki dari Allah mereka bilang. Tapi besok apa? Kedukun, Mbah. ini toko kuki solaris, Mbah. Ki garam. Ada dua kilo, taburkan di jalan-jalan. Lu ngono ndi golek nang ndi? Golek nang gone Abu Hazim Gunung Lawu. Ah. Ah, ayo. Apa? Ada nang Gunung Lawu oleh sangu apa? Sanggo garam, garam niki kene pantura buat sih, Mana gunung lawu. Hmm. Perhatikan itu. <clears throat> itu namanya bahwasanya mereka bilang ini kan cuma sebab katanya. Yang beri Allah. itu. Nah, itu bilangnya. <laughs> dah Nah, sebab itu ada dua. Sebab itu sebab yang manfi, ada sebab yang mus, musbat. Ini diingat. Sebab yang tidak dibolehkan, ditiadakan. Mana bukan sebab. Nah, sebab yang disebutkan, yakni dengan cara yang syar'i, yang mubah, yang Allah izinkan, yang Allah bolehkan seperti bekerja dan semisalnya. Bukan kok membawa garam dari mbah dukun disebar-sebar nah, sama uang recen, kembang kenongo dan semisalnya. Nah, deblek deblek deblek beleng. Nah, dah berusi. Nah, perhatikan itu. ini musyrikin. Maka dengan demikian, lihat. Wa annaul mustahiqul lil ibadah. Kenapa? Karena Allah yang memiliki semua sifat tadi. Dalam rububiyahnya. Wasairul khalq alal isbah. dan makhluk yang lain kita, diantaranya kita. Selain tadi yang disebutkan, langit, bumi, gunung, pohon-pohon, sungai-sungai, ini semua satu isbah masing-masing satu isbah, satu jari, dan sa'irul khalq dan makhluk-makhluk yang lain dalam satu jari. Di antaranya adalah kita. Kayak gitu kita kemudian pergi ke madukun Nyuluk rezeki. Allah apa? Ya Ali Madat. Ya Husain Madat. Kayak orang Syiah. Beri kami rezeki. Inilah musyrik kafir. Tapi perhatikan. Wa huwa adatu ayyusira bi riwayah li riwayat ukhra wa huwa man huwa di sini. Arduan. Ah, man huwa di sini? Man huwa? Man huwa huna? Ah, Pak Musin. Hah? Allah. Sin, sin dulu nanti. Sin, sin. bayar diwaya Mugu. Ayo Pak Bukhari. Bukhari. Wahwa hmm. ya Bukhari sebagaimana adatnya kebiasaannya mengisyaratkan kepada riwayat mengisyarat dengan riwayat ini kepada riwayat yang lain. Nah, kok bisa gitu? Wah, tak ada Pak Muslim nih lomba mau Medan mau lomba tempe kalah kamu. Ngerti kan? dan sebagaimana adatnya Imam Bukhari, beliau mengisyaratkan dengan satu riwayat ini kepada riwayat yang lain. Ini semuanya adalah sebagai jawaban atas pertanyaan di atas tadi. Tarjamannya innallaha yumsiku samawati wal arda. Hadisnya wisbatul ashabi. Ini hadis yang diterangkan ditertera di sini sebagai bentuk isyarat dari riwayat yang lain, saling tafsir menafsirkan. Apa, Teman-teman? Mana kok kelihatan si aku nah Bu Aisyah? Hmm? sakit toh? Kok enggak ono ketok sampai dhuwurmu. Taib. Semua waladhi ja'alahu waladhi amsaka wa ja'alahu. Kemudian dialah Allah yang menjadikan. Dialah yang menahan, dia yang menjadikannya. Kalimatun gharu wadihalla Allah abiyadihi. Wa ja'alahu biyadihi. Yaumul kiamah kama amsaka fid dunia. Di dunia Allah menahannya. Di akhirat nanti dijadikan apa? Masing-masing dalam di atas satu satu jari. Eh, kama kama yaumul kiamah kama amsaka fid dunia di, Allah yang menahannya. Di akhirat nanti jadikan masing-masing atas satu jari, satu jari. Ainal jabbarun, ainal ainal maliku. Anal maliku, Enal jabbarun. Ah. Di akhirat nanti jadikannya apa? Data satu jari. Gunung, langit, bumi, pohon, sungai-sungai dan makhluk-makhluk yang yang lain. Ini di akhirat nanti. Di dunia ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala yumsikus samawati wal arda an tazula. Dia lalu yang menahan langit-langit dan bumi supaya tidak sirna. Supaya tidak lenyap sehingga hancur. Pertanyaannya, Allahu ahsanullah ilaik. at taraddudu wa ma an sa'in nisbatu lillahi. Ini salah kita baca lagi, saya agak udah letih. Alhamdulillah Tepat dulu.